atas jalan hidayah menuju pada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba yang mengenal Islam masuk ke dalam Islam begitu ia mendapat petunjuk mengenal Islam maka ia telah memperoleh sebuah hidayah hidayah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala pada jalan Islam kemudian tatkala seorang telah mendapatkan hidayah Islam ini dia perlu hidayah yang kedua yaitu hidayah di atas jalan sebab seorang yang sudah berada di jalan Islam dia perlu petunjuk dari Allah supaya berjalan lurus di atas siratal mustaqim tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri berjalan sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tatkala seorang hamba diberi nikmat dengan dua hal ini, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang harusnya selalu disyukuri harusnya selalu disyukuri untuk menjaga diri di atas dua nikmat ini ada kiat-kiat dan ada perkara-perkara yang harus selalu diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah iya ini mungkin dasar perkara yang insyaallah taala kita akan uraikan dalam hari ini dan hari yang akan datang pertemuan besok dengan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar pijakan. Hadis yang pertama yang akan saya terangkan di pagi hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول لشيء فعلت لو كان كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أبواب الشيطان Rasulullah bersabda seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada keduanya, pada seluruh mukmin ada kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, "Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu." Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepadanya wala ta'jaz dan jangan kamu merasa lemah dan jangan engkau berkata kepada sesuatu yang telah kamu lakukan andai kata begini andai kata saya lakukan begini maka pasti akan terjadi begini dan begini tapi kadang itu adalah takdir Allah dan Allah apabila berkehendak itulah yang dia lakukan karena penggunaan kata andai kata membuka pintu bagi syaitan ini hadith yang agung hadith yang mulia dasar salah satu dasar pijakan yang sangat berharga bagi seorang hamba terdapat di dalamnya pokok-pokok dari sifat siapa yang menjaganya dia akan selalu memelihara dirinya di atas petunjuk di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minul qawi خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Iya. Diterangkan mukmin yang kuat dan kekuatan di sini kembali kepada dua hal. Kekuatan dari sisi fisik dari sisi zahir dan kekuatan dari sisi maknawi kekuatan hati kekuatan iman kekuatan jiwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dikatakan lebih baik ya kalau ada kebaikan-kebaikan maka ini yang lebih baik wa ahabbu dan lebih dicintai oleh Allah. Menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepadanya. Ini banyak amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah. Namun ini seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dari mukmin yang lemah. Bersamaan dengan itu Rasulullah menyebutkan wa fi kullin khair. Dan pada keduanya, pada semuanya ada kebaikan. Sebab dasarnya keimanan itu pasti adalah kebaikan. Siapa yang beriman, imannya kuat maupun lemah, maka padanya ada kebaikan. Karena itu Rasulullah bersabda wa fi kullin khair. Pada semuanya ada kebaikan. Kebaikan dan manfaat keimanan sangatlah banyak. Sangatlah banyak bagi seorang hamba. dan seluruh kebaikan dan manfaat iman itu adalah kebaikan bagi seorang yang mukmin. Bagi seorang yang mukmin. Maka di sini kita hendaknya memperhatikan sejumlah perkara yang dijadikan sebagai dasar pijakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita berada di atasnya. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Perhatikan bahasa mukmin, kemudian perhatikan kata kuat. Ini dua hal. Iya. Keimanan itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Kapan seorang dikatakan beriman? Dan keimanan ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya. Ini keimanan. Dan keimanan ini seorang wajib mempelajari dari keimanan yang membenarkan menjadikan keimanannya sebagai keimanan yang benar dan syah dan ia juga wajib mengetahui hal-hal yang menyempurnakan keimanannya menyempurnakan keimanannya sebab ada dari amalan yang merupakan pokok syahnya iman hal yang membenarkan keimanan tidak ada dari amalan yang sifatnya menyempurnakan keimanan. Dan penyempurna ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Iya. Dan ini adalah hal yang bagi seorang mukmin tugas di dalam kehidupannya untuk ia mempelajarinya yang mempelajari hal yang membenarkan keimanan ini yang paling dasar dan utama kemudian yang mengetahui hal yang menyempurnakan keimanannya iya bagaimana ia beramal supaya keimanannya terus bertambah dan bertambah lebih baik dan lebih baik karena itulah dikatakan di dalam hadis ini seorang mukmin yang kuat khairun itu lebih baik kalau kita mencermati amalan-amalan keimanan, seluruh dari amalan keimanan itu dijanjikan padanya kebaikan. Ada pahala-pahala khusus yang diterangkan. Orang yang menjaga syahadatnya la ilaha illallah banyak keutamaannya. Orang yang memelihara salatnya banyak keutamaannya. Orang yang menegakkan, orang yang menjaga zakatnya berpuasa, melakukan haji, dan seterusnya dari amalan kebaikan, semuanya dijanjikan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah kebaikan. Ia adalah kebaikan. Maka ini peringatan bagi kita semua untuk memperhatikan makna iman. Ya. Dan untuk mengetahui sejauh mana keimanan seseorang itu telah benar, inilah perlu seorang mengenal bagaimana keyakinan dan akidah yang benar. Dan ini insya Allah taala kita akan bahas di dalam materi yang akan kita kaji di daurah nanti di kitab salah satu usul tiga landasan utama. Iya dari pokok ilmu yang hendaknya kita ketahui agar supaya keimanan ini dianggap benar dan kita mengetahui hal-hal yang menyempurnakan keimanan itu. Jadi mukmin yang kuat khairun lebih baik wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah. Kalimat lebih dicintai ini menunjukkan bahwa amalan-amalan keimanan adalah hal yang dicintai oleh Allah. Ya. Hal yang dicintai oleh Allah. Dan banyak dari amalan keimanan diterangkan di dalam Al-Qur'an, Allah mencintainya. Seperti Allah berfirman, "Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat dan orang yang selalu mensucikan dirinya. Ini dua orang yang disebutkan Allah mencintainya. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Iya. Dan seperti mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mengikuti Nabi itu adalah lambang kecintaan. Yang hal yang menyebabkan hamba dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau benar kalian cinta kepada Allah, Ya, ini ujian membenarkan kecintaan. Kalau benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Ikutilah aku. Jadi mengikuti petunjuk Nabi itu adalah hal yang membenarkan, membuktikan kecintaan. Kalau seorang mengikuti Nabi Muhammad, Allah firman, yuhbibakumullah pasti Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dunubakum dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian iya wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang yang jelas banyak sekali amalan-amalan yang diterangkan di dalam syariat kita sebagai amalan yang menyebabkan hamba itu dicintai oleh Allah dan hadis ini juga memberikan pengertian dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya disebabkan karena hamba melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Karena itulah tentunya bagi seorang mukmin dan mukminah ia berusaha mewujudkan dirinya dari orang-orang yang selalu melakukan amalan yang dicintai oleh Allah sehingga ia tergolong ke dalam hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari dasar perkara yang tampak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min al-qawi seorang mukmin yang kuat khairun lebih baik wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah min al mu'min al-dha'if dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada semuanya ada kebaikan. Iya, yang tidak diremehkan. Dan menunjukkan kepada kita semua bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang, hari ini keadaan dia kuat, besok keadaan dia lemah. Dan di dalam hal keimanan, manusia juga berjenjang dan beraneka ragam. Ada yang keimannya kuat, ada yang keimanannya lemah. Iya. Dan siapa yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat di dalamnya sebuah tuntunan akhlak sebuah tuntunan akhlak bagi seorang hamba bahwa seorang di dalam menilai itu harus adil dalam segala perkara. Ya, jangan sampai ia melihat seorang mukmin yang lemah dianggap kurang, dia lupakan segala kebaikan yang ada padanya. Maka Nabi ingatkan wa fi kullin khair pada pada keduanya ada kebaikan. Ya, maka dalam menerangkan keutamaan sepanjang semuanya punya keutamaan, maka keutamaan orang yang dibawa tidak ditelantarkan. Dan ini contoh disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Misalnya di surah An-Nisa disebutkan orang yang berangkat jihad dengan tidak berangkat jihad. Dan diterangkan keutamaan ya, orang yang berangkat jihad. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada semuanya ada kebaikan. Di surah Al-Hadid diterangkan para sahabat yang keutamaan para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan mereka berjihad sebelum Fathu Mekah sebelum Al-Fatah. Al-Fatah yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah. Itu lebih utama daripada mereka yang berislam dan berperan setelahnya. Bersama dengan itu Allah berfirman, "Wa kullam wa'ada husna." Dan pada semuanya Allah janjikan kebaikan. Iya. Maka ini dari keindahan Islam kita. Siapa yang beramal dengan amalan di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala menghargai amalannya sepanjang dia ikhlas dalam amalan tersebut dan selalu di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian setelah Nabi menjelaskan bahawa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, diterangkan ada per, ada perbedaan keutamaan antara yang kuat dan yang lemah. Maka ini harusnya di dalamnya ada semangat bagi seorang hamba untuk beramal. Karena itu Nabi memberikan tiga wasiat yang sangat agung. Setelah hadis ini, setelah pernyataan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tiga perkara yang merupakan pijakan-pijakan kehidupan. kalimat-kalimat dari beliau ringkas sangat ringkas, tapi kandungannya sangat agung dan sangat besar. Makna-maknanya cukup bagi seorang hamba dalam memberikan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Yang pertama Nabi berkata, "Ihris ala ma yanfa'u Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Ini dasar pijakan yang pertama. Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Karena hidup ini perlu semangat. Hidup ini perlu semangat. Dan kita yang berjalan ke negeri akhirat, walaupun kita sudah mengenal jalan, namun orang yang melewati jalan harus ada semangat supaya bisa melewati jalan. Kalau dia malas-malasan saja atau berjalan di atas jalan dengan santai, maka ini sulit tergambar kapan dia akan sampai. Iya. Karena itu harus ada semangat. Harus ada semangat. Dan semangat ini dibahasakan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan banyak bahasa. Kadang di dalam Al-Quran disebutkan perintah musabaqah bil khair. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Diperintah bersegera. Ya. Saling berlomba. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-musara'ah. Berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Bersegeralah yang kalian dibahasakan dengan bahasa fakirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Diperintah berlari. Ya. Bukan diperintah berjalan atau merangkak. Tapi diperintah berlari. Ini menunjukkan semangat. Maka demikianlah seseorang di dalam amalan keislaman ini harus ada syirk harus ada semangat. Dan semangat ini yang membuahkan kebaikan untuknya. Membuahkan kebaikan untuknya. Amalan apapun, walaupun amalan tersebut banyak pahalanya, banyak kebaikannya, namun kalau tidak ada semangat pada hati seorang hamba, maka ini tidak akan memberikan untuknya kebaikan. Maka harus ada semangat. Iya. Kun rajulan rijluhu fit sara wa hammatu himmatihi fit suraya. Jadilah kamu laki-laki kakinya menapak di bumi tapi semangatnya cita-citanya tergantung di bintang sana. Iya. Harus ada semangat yang tinggi. Kemudian Nabi di sini memberikan Mana semangat itu kemana? Sebab seorang bersemangat banyak semangatnya. Kadang semangat dalam kebaikan dan kadang semangat dalam kejelekan. Maka Nabi menjelaskan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Harus dicari hal yang bermanfaat. Perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi seorang hamba tidak dalam kehidupan dunianya apalagi tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhiratnya maka ini seharusnya dia tinggalkan iya seharusnya dia tinggalkan harus ada semangat pada hal yang bermanfaat pada hal yang bermanfaat kapan ia telah mengenal sebuah jalan kebaikan hal yang bermanfaat baginya maka ia selalu bersemangat di dalamnya Selalu bersemangat di dalamnya. Ihris ala ma yanfa'u. Ini wijangan Nabi yang pertama. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in bila Yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya. Harus selalu seorang hamba berdoa memohon pertolongan memohon pertolongan kepadanya. Ya, seorang hamba boleh saja dia berusaha, berupaya, tapi menentukan, memberikan taufik, memberkahi amalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintah untuk isti'anah kepadanya, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya, dan kalau kita perhatikan keadaan para nabi, mereka penuh dengan semangat. Namun tidak pernah mereka sama sekali lepas dari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari doa ini zikir diajarkan, diucapkan di pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا الله الحي yang maha hidup Al-Qayyum yang maha tegak Aslih li sya'ni kullahu Perbaikilah seluruh perkaraku Wala takilni ila nafsi Dan janganlah engkau wakilkan diriku itu Engkau wakilkan perkaraku kepada diriku sendiri. kata ain. Walaupun itu hanya sekejap mata. Ya. Sebab kadang, kapan seorang hamba bersandar pada dirinya, walaupun sekejap mata, itu pasti tidak membawa kebaikan untuknya. Maka harus selalu bersandar kepada Allah. Perhatikan ucapan Nabi Shu'aib alaihi salam Kata beliau, "In aradtu illa al-islaha mastata'tu, wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Saya aku berkehendak mengadakan perbaikan sesuai dengan kemampuanku." Ini semangat mengadakan perbaikan. Namun beliau ingat bahwa tidak ada taufik bagi aku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Iya. Maka harus dibarengi dengan sifat yang kedua ini isti'anah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selalu memohon pertolongan kepadanya dan memohon pertolongan kepada Allah itu banyak sebabnya Sebab mengambil pertolongan ada sebab-sebab. Seperti misalnya saya isyaratkan ayat yang selalu kita baca, wasta'inu bis sabari was Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Ini dua amalan menyebabkan seorang hamba mendapatkan pertolongan. Dia mengambil pertolongan dengannya. Salat dan dengan kesabaran. Iya. Demikian pula berdoa kepada Allah. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya. Iya, memohon kepadanya. Karena itulah ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa-doa di dalam Al-Qur'an memberikan makna-makna yang sangat agung. Ya, memberikan makna yang sangat agung. Perlu untuk kita perhatikan. Hendaknya selalu kita mencermatinya. Dan perhatian terhadap doa yang dibaca ini ini adalah sifat seorang mukmin. Ya Allah firman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rob kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Sungguhnya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihina. Dan Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni faqul inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan doa hamba apabila dia berdoa kepadaku. Ya, maka doa ini penting artinya bagi seorang hamba. Dia dari bentuk mengambil pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi wala ta'jaz dan jangan kamu merasa lemah. Iya. Jangan merasa lemah. Ini termasuk kunci dalam beramal. Tidak boleh seorang merasa lemah. Sebab kalau dari awal dia beramal, dia sudah menganggap dirinya lemah, tidak mampu, tidak kuat, maka ini sudah awal kekalahan. Iya. Bukan artinya seorang tidak merasa lemah dientengkan perkara, dianggap remeh perkara, tidak. Karena kita juga diperintah untuk cermat dan memperhitungkan segala sesuatu. Apalagi tuntunan agama. Iya. Yang di dalamnya banyak kedetailan. Karena itu Imam Malik rahimahullah kalau beliau mendengarkan dari ilmu-ilmu agama berbeda keadaannya dengan keadaan biasa. Ini termasuk fikih beliau mendalami ayat di mana Allah firman inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Ya. Kalimat ucapan yang berat bukan artinya agama itu berat. Ya. Tapi demikianlah tuntunan ini hendaknya diterima sebagaimana mestinya. Ya. Maka seorang tidak merasa lemah di dalam perkara itu bukan artinya dia mengentengkan perkara. Dia tidak merasa lemah. Ini dari awal seorang bekerja, awal seorang beramal. Dia tidak merasa lemah. Harus ada semangat. Apalagi kalau ibadah itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar, seperti menuntut ilmu, Menuntut ilmu agama dia adalah sebuah ibadah yang di dalamnya ada aturan-aturan dan ada kiat-kiat. Kira ini mungkin insya Allah taala kita akan khususkan sendiri pembicaraan tentang bagaimana etika-etika bagi seorang penuntut ilmu yang wajib dia perhatikan. Iya. Maka wala ta'jaz kata Nabi jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa lemah. Ini tiga wasiat. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz dan jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Iya. Tiga hal ini sebenarnya kalau kita renungi lebih mendalam dia ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya. Sini kalimat na'budu nasta'in semuanya dengan fi'il mudhari' kata kerja yang sedang berjalan dan ini penggunaan dalam bahasa Arab dipakai untuk menunjukkan hal yang terus-menerus berlangsung dan ia berjalan di dalamnya. Ya. Menunjukkan adanya semangat dan terus ia menegakkan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah seorang mukmin di dalam hal ini. Maka ini tiga perkara disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dikokohkan di atas jalan. Kalau dia memperhatikan tiga perkara ini dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Wala taqulu li syai'in Jangan kamu berkata kepada sesuatu Sesuatu sudah terjadi Lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Andai kata saya berbuat, maka pasti akan terjadi begini dan begitu. Ya. Di sini etika di dalam hadis. Jangan menggunakan kata andai kata pada perkara yang sudah berlalu. Dia sesali hal yang berlalu itu. Iya, dia sesali hal yang berlalu tersebut. Ini dicela. Harusnya yang dia katakan qadarullahi wa ma syafa'al atau qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan. Ya, Ya kalau terjadi suatu hendaknya dikatakan ini sudah takdir Allah. Sudah ketentuan Allah. Ya, jangan dia berkata, "Oh, dikata saya begini, dikata saya berbuat begini, maka akan terjadi begini dan begini." Nabi berkata, "Fa'inna lau" karena kata andai kata itu membuka pintu bagi syaitan. Membuka pintu bagi syaitan. Ya, di sini andai kata yang dilarang di dalam hadis, kata andai kata kalau dia menyebutkan sesuatu yang telah terjadi dalam keadaan menyesali apa yang telah terjadi. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai kata andai kata untuk sesuatu yang akan datang, Andai kata saya punya harta, saya akan bersedekah. Andai kata Allah memberikan kepada ke umur, saya akan beribadah dengan lebih banyak. Dalam hal yang seperti ini tidak apa-apa. Hal yang akan apa? Terjadi dia berharap kebaikan. Demikian pula pada hal yang sudah berlalu. Ya, tapi dia sebutkan hanya untuk diambil pelajaran darinya. Ini juga tidak ada masalah. Sebab Nabi sendiri menggunakan kata andai kata dalam posisi itu. Kata beliau dalam sebagian hadis, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu, lama suqtul hadiya." Kata beliau andai kata saya memegang perkara aku, saya tahu apa yang akan terjadi, maka saya akan melakukan haji tidak dengan membawa hewan sembelihan. Ya. Karena dari sunnah Nabi paling afdalnya dalam haji itu adalah haji tamattu. Dan beliau sendiri melakukan Haji Kiran karena dari Medina beliau membawa hewan sembelihan. Dan seorang kalau membawa hewan sembelihan dari negerinya dia berangkat haji, itu pilihan hajinya cuma satu, harus haji apa? Haji Kiran. Padahal yang afdalnya adalah haji apa? Haji tamattu. Nabi berkata, dikata saya tahu urusan dari perkaraku, saya tidak akan bawa hewan supaya saya bisa melakukan ibadah haji apa? Tamattu. Di sini Nabi bukan menyesalkan, tapi beliau menerangkan hukum menerangkan hukum. Maka penggunaan kata andai kata di sini itu bukan hal yang tercela. Karena itulah harus dipahami ya, posisi di mana penggunaan andai kata dilarang. Yaitu kalau ia menggunakan kata itu pada sesuatu yang telah terjadi, menyesali apa yang telah terjadi itu. Jelas ya? Ini adalah hal yang dilarang di dalam syariat kita. Maka secara umum hadis ini adalah hadis yang pantas untuk kita hafalkan. Ya, hadis yang sepatutnya kita selalu mengingatnya. Ya, dan hadisnya sebagaimana yang saya terangkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Pada keduanya, pada semuanya ada kebaikan. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Kemudian di akhir hadis ya, diterangkan tentang penggunaan kata andai kata. Maka ini dari wijangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah, makna yang sangat berharga, yang hendaknya selalu kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas agamanya dan di atas sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam.